semuanya dalam majlis ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita sebagai majelis yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang tadi disebutkan bahwa pembahasan kita pada kali ini adalah tentang istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, Tentu tema ini suatu hal yang penting karena kehidupan kita sebagai seorang muslim dan kehidupan kita lebih-lebih sebagai seorang uh, yang mengikuti jejak as-salafus saleh tidak lepas daripada ilmu. Hidup kita adalah ilmu. Karena segala gerak-gerik kita harus senantiasa berdasarkan ilmu. Karenanya para ulama rahimahumullah di antaranya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa kebutuhan manusia kepada ilmu lebih daripada kebutuhan manusia kepada makan dan minum. Karena setiap saat kita membutuhkan ilmu Sementara kebutuhan kita kepada makan dan minum hanya beberapa waktu dari keseharian kita. Sekuan Fidin Allah, apalagi mengingat ibadah yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jal, yang itu merupakan kewajiban kita, yang merupakan tujuan hidup kita. Tidak mungkin ibadah dilakukan tanpa ilmu dan telah menjadi suatu prinsip kita bersama sebagaimana disebutkan oleh para ulama di antaranya bab dalam sahih Al-Bukhari yang kita ketahui bersama al-ilmu qabla al-qawli wal amal ilmu itu sebelum berkata dan berbuat Ikhwan fillah Rahimakumullah dan para ulama kita Rahimahumullah menjadi contoh dan teladan bagi kita. Hidup mereka adalah ilmu. Sejak mereka masih umur kanak-kanak sampai mereka wafat, mereka senantiasa bergelut dengan ilmu, baik belajar atau mengamalkan atau mengajarkan. Ikhwan Fidin Rahimahumullah, di situ kita mengambil suatu faedah bahwa kalau begitu kita pun dalam mengikuti jejak mereka para ulama harus mengikuti mereka dalam menuntut ilmu yakni dari sisi kesinambungan dalam talabul ilm dan mengamalkannya. Ikhwan fillah rahimakumullah di sini sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentu terlebih dahulu kita mesti mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu yang dimaksud dengan ilmu dalam bahasa syar'i ah, seperti kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari kitab beliau wal muradu bil ilm al ilmu syar'i yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i. Alladhi yufidu ma yajibu 'ala mukallaf Yang memberikan faedah pengetahuan tentang apa yang wajib atas mukallaf, yakni kita sebagai manusia yang terbebani hukum, mukallaf. Alladhi yufidu ma yajibu 'ala mukallaf yang memberikan faedah pengetahuan tentang apa yang wajib terhadap mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi dalam urusan agamanya baik ibadah maupun muamalat wal ilmu billahi wa sifatih dan ilmu pengetahuan tentang Allah Azza wa Jal sifatihi dan sifat-sifatnya wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amrihi dan ilmu tentang apa yang wajib kita lakukan kepadanya dari al-qiyam bi amrihi menegakkan perintah-perintahnya wa tanzihi minan naqais serta kewajiban mensucikan Allah Azza wa Jal dari segala kekurangan. Wa madaru dzalika ala ilmi tafsir wal hadis wal fiqh. Dan porok daripada ilmu-ilmu tersebut terdapat pada ilmu tafsir, hadis, dan fikih. Demikian dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang maksud daripada ilmu. Sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah ketika tersebut pada ayat Al-Qur'an Al-Karim atau pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu, kewajibannya, keutamaannya, maka yang dimaksud adalah ilmu tersebut. Allah Azza wa Jalla menyebutkan juga misalnya keutamaan para ulama. Artinya ulama orang-orang yang berilmu dengan ilmu syar'i. Allah menyebutkan misalnya siapa yang menelusuri suatu jalan yang ia cari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya yang menelusuri jalan ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga dan begitu seterusnya. Semua ayat dan hadis yang terkait dengan ilmu yakni yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu yang lain maka tidak disebutkan secara mutlak ya namun mesti disebutkan dengan kaitannya dan keutamaannya sangat tergantung kepada sisi-sisi yang memang diperlukan oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syariat. Ikhwan Fiddin Rahimahumullah Sehingga pembahasan kita juga adalah bagaimana kita bisa istiqamah Bagaimana kita bisa terus-menerus senantiasa berkecimpung dalam ilmu syar'i. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di sana terlebih dahulu kita perlu mengingat keutamaan-keutamaan tentang ilmu syar'i. Ini adalah yang pertama, yang wajib atau yang mesti kita ketahui dalam pembahasan kita ini supaya kita memiliki suatu semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Karena dengan kita mengetahui keutamaan ilmu, maka Insyaallah jiwa kita sebagai seorang muslim akan terpanggil untuk menuntut ilmu tersebut akan terpanggil untuk mau berkorban bahkan demi menuntut ilmu agama yang dengannya kita ingin meraih keutamaan-keutamaannya. Ikhwan Fidin rahimakumullah. Sedikit banyak kita telah mendengar tentang keutamaan ilmu tersebut karena Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam banyak ayat Nabi SAW juga telah menyebutnya dalam banyak hadisnya namun tidak mengapa kita mengingat kembali beberapa ayat suci Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan keutamaan ilmu tersebut Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya pada surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah Azza wa Jal mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian walladhina utul ilma dan orang-orang yang diberi ilmu darajat sekian derajat di atas orang-orang yang beriman Artinya bahwa kaum mukminin mereka diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Semua yang beriman memiliki derajat yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu. Namun ulul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu, mereka diangkat lebih tinggi lagi oleh Allah Azza wa Jalla daripada keumuman orang-orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan keutamaan ulul ilm orang-orang yang memiliki ilmu dan yang dimaksud adalah ilmu syariat. Disebutkan pula dalam ayat Al-Quran pada surat Yusuf narfa'u bihi man nasya dan kami angkat dengannya siapa yang kami kehendaki ditafsirkan oleh sebagian ulama يعني بالعلم يعني بالعلم artinya narfa'u bihi kami angkat dengannya yakni dengan ilmu disebabkan ilmu syar'i Allah azza wa jal mengangkat derajat orang-orang tersebut dengan Allah azza wa jal juga Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah Azza wa Jal dari hamba-hambanya adalah para ulama. Mereka lah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jal. Mengapa mereka takut kepada Allah Azza wa Jal? Para ulama tersebut karena mereka orang yang mengenal Allah Azza wa Jal lebih daripada orang lain mengenal Allah Azza wa Jalla. Bukan kata tadi telah disebutkan bahwa di antara ilmu tersebut al-ilm billah wa sifatih. Mengenal Allah Azza wa Jal dan mengenal sifat-sifatnya. Para ulama mereka adalah orang yang paling mengenal Allah Azza wa Jal. Mereka mengetahui kebesaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan pada diri mereka ta'zim, pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Mereka juga mengetahui bagaimana hak-hak Allah Azza wa Jal atas hamba-hambanya. Sehingga seorang ulama mengetahui bahwa dirinya belum memberikan hak Allah Azza wa Jal sebagaimana mestinya. Merasa bahwa dirinya masih kurang. Merasa hak Allah begitu besar. Sehingga muncul dalam dirinya at-tawadu lillah Tawaduk. Karena Allah Azza wa Jal muncul dalam dirinya at-tazallul lahu. Rasa menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka dengan itu semuanya mereka semakin takut kepada Allah Azza wa Jal yang rasa takut tersebut tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka orang-orang yang tidak berilmu justru menjadi orang-orang yang berani terhadap Allah Azza wa Jalla melanggar hukum Allah bagi mereka seolah hal yang biasa. Tidak melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, tidak ada rasa takutnya. Tidak memberikan hak-hak Allah yang wajib atas mereka, juga mereka tidak merasa berdosa. Bahkan ketika ada ancaman-ancaman dari Allah, juga tidak takut karena merasa tidak berdosa. Padahal dosa yang mereka miliki adalah dosa yang banyak namun mereka tidak menyadarinya. Nah, jadi kembali pada ayat ini bahwa yang benar-benar akan takut kepada Allah Azza wa Jal adalah mereka para ulama yang sangat berilmu tentang hak-hak Allah Azza wa Jal dan kewajiban mereka terhadap Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayatnya Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Azza wa Jalla bersaksi bahwa tiada ilah yang benar melainkan Dia. Wal malaikatu dan para malaikat juga bersaksi demikian. Wa ulul ilmi dan para ulama juga bersaksi. Pada ayat ini <clears throat> di mana sisi yang menunjukkan ketinggian derajat para ulama. Coba perhatikan ayat tersebut. Allah Azza wa Jal bersaksi, syahidallahu. Yang bersaksi adalah Allah Azza wa Jal. Zat yang maha besar. Persaksiannya tentang apa? Tentang sesuatu yang terbesar, yaitu syahadat la ilaha illallah. Kalimat yang paling agung, Kalimat yang karenanya Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi dan langit. Kalimat yang karenanya Allah menciptakan surga dan neraka. Kalimat yang karenanya Allah turunkan kitab-kitab. Allah utus para rasul. Kalimat yang paling agung, la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla yang bersaksi. Lalu siapa? Wal malaikah, para malaikat. Lalu siapa? Wa ulul ilmi dan para ulama. Lihatlah urutan. Siapa yang bersaksi ini? Allah, kemudian para malaikat, kemudian para ulama. Bukankah penyandingan yang seperti ini menunjukkan keutamaan mereka? Kalau para ulama bukan orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Azza wa Jal, mana mungkin Allah Azza wa Jal akan menyandingkan persaksian tersebut, mengurutkannya. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali dia kemudian para malaikat, kemudian para ulama. Nah, sehingga ayat ini ikhwan fillah rahimakumullah menunjukkan bahwa kedudukan para ulama adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka seorang muslim tentu bercita-cita, berkeinginan untuk bisa mengikuti para ulama atau menjadi para ulama sehingga juga ikut mendapatkan keutamaan tersebut. Ikhwan Fitim Rahmatullah dalam ayat yang lain pula Allah Azza wa Jal telah berfirman Kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina ya-, la ya'lamun Katakanlah hal yastawi apakah sama alladhina ya'lamun orang-orang yang berilmu walladhina la ya'lamun dan orang-orang yang tidak berilmu tentu jawabnya tidak sama berbeda sekali dan perbedaannya sangat jauh antara orang-orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. dan masih ada ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim yang menunjukkan tentang keutamaan al-ilm. Namun apa yang sebagiannya kita telah membacanya semoga itu cukup menjadi pembangkit niat dan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus berjalan di atas jalan talabul ilm menuntut ilmu ikhwan fillah rahimakumullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan pula dalam banyak hadisnya tentang keutamaan ilmu ini yang diantaranya adalah sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh al rahimahullah dengan derajat hasan di wairihi hadis yang masyhur man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah barang siapa yang menelusuri suatu jalan yang ia mencari ilmu padanya sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Apa makna salaka tariqan menelusuri jalan dalam talabul ilm? Kata ulama rahimahullah, ini mencakup dua hal. Yang pertama, yakni memang dia berjalan menuju majelis-majelis ilmu. Dari tempat ia tinggal menuju ke masjid menuju ke madrasah dari tempat yang jauh berjalan rehlah dalam rangka mencari ilmu ini termasuk daripada hadis ini semoga kita semuanya antum semuanya juga termasuk di dalam apa yang tersebut di dalam hadis ini yang kedua maknanya adalah melakukan suatu kegiatan dalam mendapatkan ilmu. Misalnya, dia membaca, dia menghafal, dia memahami. Sekalipun dia duduk di rumah atau duduk di masjid atau duduk di madrasah, kemudian dia membaca, menghafal, memahami ilmu agama, ini juga bagian daripada menelusuri jalan menuju ilmu agama. Jalan ini disebut oleh ulama jalan yang maknawi, Jalan yang maknawi. Yang pertama adalah jalan yang hissi. Ya. Nah, keduanya tercakup oleh hadis ini. Sehingga seorang yang melakukan kegiatan tersebut dia juga insya Allah tercakup di dalam hadis ini. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan dua-duanya? Ia pergi ke suatu tempat untuk mendengarkan ilmu, untuk memahami, dan untuk kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Maka berbahagialah dengan janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع dan sungguh para malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya kepada talibul ilm dalam rangka ihtiram menghormati para tulabul ilm para malaikat menghormati para tulabul ilm sekalipun dia masih muda sekalipun dia masih kecil. Seorang talibul ilm muhtaram, terhormati bahkan oleh makhluk-makhluk yang mulia para malaikat. Wa innal malaika la tada'u ajnihataha li talibul ilm. Dan sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh seorang talibul ilm, ridha bima yasna'. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sungguh seorang yang alim, seorang yang berilmu, la yastaghfir lahu memintakan untuknya ampunan man fis samawati wa man fil ard siapa saja dari makhluk-makhluk Allah yang di langit-langit dan di bumi hatta al-hitan ilma sampai ikan-ikan di laut pun memintakan ampunan bagi mereka. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, siapa yang tidak menginginkan keutamaan ini? Siapa yang tidak mengharapkan keutamaan ini? Yaitu bahwa makhluk-makhluk Allah Azza wa mendoakan untuknya agar diberi ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Fayastaghfiru lahu, sungguh benar-benar memintakan ampun untuknya makhluk-makhluk yang di langit termasuk para malaikat. Wa man dan makhluk-makhluk Allah yang di bumi. Bahkan kata Nabi hatta al sampai-sampai al yaitu ikan-ikan filma yang di air dan betapa banyaknya makhluk-makhluk Allah tersebut makhluk langit makhluk bumi yang di darat yang di air mereka memintakan ampunan bagi para ulama nah kita tentu merasa bahwa kita adalah orang yang banyak berbuat dosa Dan tentu karenanya kita berharap dosa-dosa kita terampuni. Siapa di antara kita yang tidak merasa berdosa? Siapa di antara kita yang merasa suci dari dosa-dosa? Justru kita sebagai manusia seperti yang Nabi katakan hatta kullu bani adam khata semua anak Adam selalu salah. Nah, Ternyata dengan kedudukan seseorang sebagai seorang yang berilmu bukan hanya dirinya yang meminta ampun kepada Allah tapi makhluk-makhluk yang jumlahnya tidak terhitung mereka juga memintakan ampun bagi seorang alim nah apakah kita merasa tidak perlu dengan itu semuanya apakah kita merasa tidak butuh kepada itu semuanya. Justru kita sangat mengharapkan keadaan tersebut. Karenanya ini adalah peluang bagi kita. Peluang ini terbuka untuk siapa saja. Peluang ini berlaku bagi pria, wanita, tua, muda, anak kecil, dan semuanya. Tanpa ada persyaratan-persyaratan untuk mendaftarnya. Tapi yang penting kita mengikuti jalur para ulama. Mengikuti para ulama dalam talabul ilm, menuntut ilmu agama. Sangat terbuka peluang ini. Sangat terbuka. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, bersemangatlah untuk mendapat keutamaan tersebut dan tidak tertutup bagi siapapun sekalipun dia telah usia lanjut. Sehingga seorang yang mungkin baru saja tersadarkan dalam kehidupannya untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, tetap baginya terbuka peluang ini. Ikhwan Fidin Rahimakumullah, apalagi mereka yang masih kecil, mereka masih muda, peluang untuk meninggikan derajat mereka lebih besar lagi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk memperoleh keutamaan-keutamaan tersebut. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu 'ala al-'abid dibanding seorang ahli ibadah kafadul qamar ala sa'iril kawakib seperti keutamaan rembulan dibanding bintang-bintang yang lain. Nabi mengumpamakan dengan perumpamaan ini agar mempermudah untuk kita pahami. Cobalah lihat bagaimana perbandingan rembulan dengan bintang-bintang. Ya, perbandingan yang sangat jauh sekali. Bila langit tertutup awan, maka terasa begitu gelap. Bila ada bintang-bintang mulai tampak bersinar, tapi sinarnya, cahayanya belum seberapa. Hanya ada di sana gemerlapnya bintang-bintang di langit, seolah belum sampai ke bumi kita. Tapi ketika muncul rembulan, maka semua cahaya bintang-bintang itu seolah terkalahkan oleh rembulan dan bahkan cahayanya sampai ke bumi kita. Nah, itulah keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah punya keutamaan, punya kemuliaan. Namun ibadahnya manfaat hanya untuk dirinya. Secara umum begitu. Tapi seorang alim, seorang yang berilmu, manfaatnya besar, manfaatnya menyeluruh, manfaatnya bagi umat, bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi umat manusia. Bahkan umat manusia yang mungkin juga tidak terhitung oleh mereka. Ya, lihatlah ulama-ulama kita dulu maupun sekarang. Anggap sebagai contoh dari para ulama-ulama pendahulu semisal Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik. Mereka para ulama yang lain Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud manfaatnya bagi umat luar biasa. Sudah berapa tahun yang lewat mereka hidup Nama mereka terus dikenang, ilmu mereka terus diambil. Sampai saat ini, di seluruh penjuru dunia. Ulama-ulama kita di zaman ini juga demikian. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan lain-lain. Kemana buku mereka? Apakah kita bisa memonitor tersebarnya buku dan ilmu mereka? Tidak bisa. Tersebar dengan begitu luas Nah, ibarat rembulan tadi menyinari bumi, makhluk yang sekian banyak tersinari. Makhluk yang sekian banyak memperoleh cahaya yang menerangi jalan mereka. Beda halnya dengan bintang yang cahayanya hanya ada di sekitarnya, tidak sampai ke bumi ini seorang ahli ibadah manfaatnya untuk pribadinya. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, kalau seperti ini keadaan keutamaan seorang alim, maka tentu kita mesti memilih jalan ini. Keduanya adalah jalan kebaikan, tapi kita ingin kebaikan yang lebih besar. Dan sekali lagi, peluang ini terbuka bagi kita semuanya. Peluang ini terbuka lebar bahkan bagi kita semuanya. Asalkan kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam upaya menggali ilmu agama dan sungguh-sungguh di dalam memperolehnya. Wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir dan kata Nabi SAW, Innal ulama, sesungguhnya para ulama, warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sungguh, wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Mereka tidak memberikan warisan dalam bentuk uang emas atau uang perak dinar dirham walakin warasul ilm satu mereka memberi warisan berupa ilmu faman akhada bihi faqad akhada bihadzin wafir siapa yang mengambil warisan itu sungguh dia telah mengambil bagian yang mencukupi Ikhwan Fidin Rahimakumullah Hal yang luar biasa Ya, subhanallah. Allah Azza wa Jalla menjadikan warisan Nabi kita, Nabi umat ini bukan dalam bentuk dinar dan dirham. Kalau warisan Nabi dinar dan dirham akan diambil oleh siapa? Oleh kerabatnya saja. Oleh anaknya. Oleh uh, ah, asabahnya. Orang-orang terdekat. Ahli waris terdekat. Ya, walaupun dalam bab ini ada hukum yang khusus untuk para nabi bahwa mereka tidak mewariskan. Tapi layaknya manusia yang lain ketika warisan itu berupa harta benda maka ahli warisnya yang dalam jumlah terbatas itulah yang hanya bisa memanfaatkannya. Beda halnya Ketika warisan itu adalah ilmu. Kita sebagai umat beliau juga bisa ikut serta mengambil warisan itu. Beliau nabi kita semua di dunia ini. Beliau tidak menghususkan kebaikannya untuk keluarganya. Karenanya warisan beliau bukan harta benda. Tapi ilmu yang umat beliau juga bisa mengambil warisan tersebut. Nah, siapakah ahli waris yang sesungguhnya dari Nabi kita Muhammad SAW dan para Nabi? Ahli waris dalam hal ini adalah para ulama. Wa innal ulama warasatul anbiya. Mereka yang menjadi pewaris Nabi. Mereka yang mendapatkan bagian-bagian terbesar dari tinggalan-tinggalan beliau. Dan kita semuanya juga berpeluang. Warisan ini bukan warisan yang habis ketika diambil. Warisan ini bukan warisan yang terbatas jumlahnya atau waktunya. Tapi warisan yang sangat luas, tak terbatas. Karenanya berpeluang kita semuanya untuk memperolehnya. Kita siapapun, dimanapun, kapanpun bisa ikut mengambil. Bukan kita ditentukan sebagai ahli waris, kita sendiri bisa ikut mengambil. Asalkan kita mau. Dan sungguh celaka bagi orang yang tidak mau mendapat warisan lagi. Warisan sudah dipersilahkan Siapa yang mau mengambilnya? Tapi ternyata kita enggan menerima warisan Nabi itu. Sungguh aneh. Kita sebagai umatnya enggan menerima warisannya. Aneh. Padahal ini warisan yang paling mulia. Karenanya, ikhwan ya rahimakumullah, kita sebagai para muslim harus menyadari keutamaan warisan tersebut dan berusaha memperolehnya Kata Nabi SAW, Faman akhada bihi, fakat akhada bihabdin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang cukup. Nah, semakin banyak kita ingin mengambilnya, semakin banyak kita akan memperolehnya insya Allah. Dan seperti kata ulama pula, dalam hadis ini menunjukkan kedekatan para ulama dengan para nabi karena Nabi kita Muhammad SAW menjadikan para ulama sebagai ahli waris. Innal ulama warasatul anbiya. Bukankah ahli waris seseorang? Bukankah ahli waris seseorang adalah orang yang terdekat dengan yang mewariskan tinggalan tersebut? Tentu jawabnya iya. Maka kalau begitu para ulama adalah orang yang terdekat dengan para nabi. Nah, ternyata kita pun bisa Bismillah mendekatkan diri kita kepada Nabi dan menjadi ahli warisnya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah bersemangatlah kita semuanya untuk memperoleh peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini baru salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh at dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahih At-Targhib At-Tarhib Fadlul ilm khairun min fadli al-ibadah wa khairu dinikum al-wara' Fadlul ilm Keutamaan ilmu khairun min fadli al-ibadah. Lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian khairu dinikum al adalah sikap kehati-hatian dalam bab halal dan haram. Nah, hadis ini juga mendukung apa yang tadi disebutkan sebagaimana alim lebih afdal daripada abid ahli ilmu agama lebih baik daripada ahli ibadah maka keutamaan fadlul ilm keutamaan ilmu juga lebih baik daripada keutamaan ibadah karena ikhwan fiddin rahimakumullah juga talabul ilm adalah ibadah talabul ilm itu sendiri adalah ibadah di dalam hadis yang lain yang juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan derajat hasan li juga dalam kitab sahih At-Targhib At-Tarhib Nabi bersabda ya ayuhan nas innamal ilmu bitta'allum wahai manusia ilmu itu bitta'allum akan diperoleh dengan belajar wal fiqhu bittafaqquh dan pemahaman agama akan diperoleh dengan belajar memahami artinya kita terhadap ilmu agama ya bukan tiba-tiba kita tahu tiba-tiba terilhami tiba-tiba kita menjadi orang yang alim tahu bagaimana ilmu tafsir ilmu hadis ya tidak begitu ilmu innamal ilmu bitta'allum ilmu itu harus dengan proses belajar kalau tidak, kita nggak akan dapat. Nah, ini adalah upaya mendapat warisan Nabi. Bukan kita tinggal menengadahkan tangan kita, kemudian kita diberi. Seperti kita minta-minta harta, ada yang memberi. Tidak. Tapi, upaya memperoleh warisan Nabi dengan ta'allum, dengan belajar. Innamal ilmu bit ta'allum ilmu ini dengan belajar. Kita akan dapat warisan itu dengan kita berusaha. Tanpa usaha nggak akan dapat. Wa innamal fiqhu bitafaqquh. Dan fikih pemahaman ahkam terhadap hukum-hukum syar'i bitafaqquh juga dengan upaya untuk memahaminya. Bukan tiba-tiba kita menjadi orang yang berilmu yang saat ini misalnya kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba besok setelah bangun tidur kita sudah menjadi orang berilmu, tidak seperti itu. Ya. Kita tidak terlahir juga dalam kondisi langsung berilmu. Tapi kita terlahir dalam kondisi orang yang tidak tahu apa-apa. Kemudian berkembang. Kemudian sedikit demi sedikit dengan belajar kita akan berilmu Waman yuridillahu bihi khairan yufaqihu Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal kebaikan padanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan terhadapnya ilmu agama. Jadi pemahaman terhadap ilmu agama merupakan tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba. Maka sungguh berbahagia sesungguhnya ketika seseorang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mau dalam mau duduk dalam majlis-majlis ilmu mau uh, istiqamah dalam talabul ilm mau rehlah pergi untuk talabul ilm semua ini terselip di sana suatu harapan bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan untuk kita semua ya yeah tersebut harapan di sana bahwa ini sebagai tanda kebaikan yang Allah inginkan terhadap diri kita. Dan sebaliknya, ketika seseorang justru semakin jauh dari ilmu agama, malas dalam menuntut ilmu agama, bosan dalam menuntut ilmu agama, jenuh dalam menuntut ilmu agama, rasanya ingin menjauh, rasanya ingin berhenti, rasanya ingin berpindah haluan dan seterusnya, berpikirlah sejenak. Jangan-jangan Allah Azza wa Jal tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Karena yang terpahami dari hadis ini, bahwa ketika Allah Azza wa Jal menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah akan pahamkan ilmu agama, dan sebaliknya kalau begitu, yang tidak diberi pemahaman terhadap ilmu agama, maka itu tanda bahwa Allah Azza wa Jal tidak menginginkan kebaikan padanya. Nasallallahu alaihi Kita mohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa inna ma yakhshallah min ibadi ulama. Ini lanjutan hadisnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak hadis yang terkait dengan keutamaan ilmu agama. Bisa kita baca hadis dari itu dalam kitab-kitab diantaranya apa yang tadi saya sebut dalam kitab At-Targhib at Tarhib bab al-ilm dan juga kitab-kitab yang lain ya sangat banyak Al-Bukhari juga di dalam awal-awal kitabnya ada kitabul ilm ya bahkan kitab-kitab khusus seperti yang ditulis oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih dan kitab-kitab yang lain banyak sekali tentang ilmu di situ kita bisa memperoleh hadis-hadis dan juga keterangan para ulama tentang uh, keutamaan ilmu agama atau ilmu syar'i. Ikhwan fillah rahimakumullah. <clears throat> Setelah kita sedikit mengingat kembali tentang keutamaan ilmu syar'i dan ini seperti yang tadi saya sebutkan sebagai uh, urutan yang pertama dalam kajian kita untuk kokoh di dalam menuntut ilmu agama dan istiqomah di atasnya seorang muslim dengan mengingat keutamaan-keutamaan itu hendaknya kemudian terpacu kemudian ingin dan semangat untuk memperoleh keutamaan-keutamaan tersebut. Kemudian berikutnya tentu termasuk yang terpenting bahkan ya e, menjadi landasan kita dalam peraih keutamaan tersebut adalah al-ikhlas. Al-ikhlas dalam talabul ilm ini menjadi landasan utama untuk memperoleh keutamaan-keutamaan tersebut. Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah awalul ilm an-niyah Abdullah bin Mubarak seorang ulama mengatakan bahwa awalul ilm an-niyah pertama ilmu itu adalah niat dulu nah perbaiki niat dalam talabul ilm ini adalah ibadah Sebagaimana ibadah yang lain tidak diterima kecuali dengan niat yang benar, kita dalam talabul ilm pun amal ini tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan niat yang benar. Dan ilmu tidak akan bermanfaat kecuali dilandasi niat yang benar. Ikhwan fitin rahimakumullah, bukankah Nabi telah menerangkan kepada kita dalam beberapa hadisnya tentang akibat daripada ketidakikhlasan dalam ilmu. Nabi mengingatkan kita dalam sebuah hadis dan memberitakan kepada kita awwalu man tusahar bihin orang yang pertama kali dicampakkan di api neraka siapa mereka ada tiga golongan. Dua yang terkait dengan bab ilmu ini. Atau satu yang terkait dengan bab ilmu ini, yaitu Rajulun Qara Al-Quran. Seorang yang hafal Quran, membaca Quran, pandai membacanya atau bahkan menghafalnya. Ya. Kemudian Sebelum dia dicampakkan di neraka, dia pun ditanya. Dan diperlihatkan terlebih dahulu kepadanya nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Maka dia mengakui nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepadanya. Maka dikatakan kepadanya, "Mada amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Apa yang kamu lakukan dengan karunia Allah kepadamu? dia katakan bahwa dia gunakan untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya maka ketika itu dikatakan kepadanya Kadabta, dusta kamu dusta innama liyukal anta qari sesungguhnya niat yang sebenarnya apa yang kamu lakukan ini dengan tujuan untuk disebut bahwa engkau seorang pembaca Quran. Ya. Berarti tidak ikhlas. Berarti bukan karena Allah dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an Akhirnya dia pun diseret dan dilimparkan ke neraka. Fa umira bihi thumma suhiba ya wa rumiya finnar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan terhadapnya dia pun kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min Nah, seorang yang belajar ilmu agama ternyata tidak aman juga dari azab. Bagaimana nggak belajar sama sekali? Jangan kemudian berkesimpulan kalau yang belajar saja tidak aman dari azab, mendingan nggak usah belajar. Kalau nggak belajar tambah, ya, tambah mungkin untuk diseret ke dalam api neraka karena jelas dia tidak akan mengikuti jalan yang benar, meninggalkan kewajiban talabul ilm. Karena talabul ilm adalah faridah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah kewajiban tiap-tiap muslim. Sehingga kalau ada yang berkesimpulan lebih baik tidak usah belajar daripada belajar juga ada kemungkinan diadab daripada belajar juga akhirnya tahu banyak hukum ya tahu halal haram nggak mau tahu yang itu makanya nggak belajar ini sejak awal sudah berdosa belum lagi ditambah dosa-dosa perbuatan-perbuatan haram yang dia lakukan tidak setiap orang yang tahu akan dibiarkan dalam dosanya dan dimaafkan ya ada jahil kebodohan yang tidak dimaafkan kuliah kembali kepada hadis tersebut bahwa orang itu yang belajar Al-Quran lalu termasuk yang pertama-tama diazab oleh Allah Azza wa Jal karena hilangnya keikhlasan dalam talabul ilm. Maka al-ikhlas atau an-niyah as-salihah dalam talabul ilm ini perkara yang sangat-sangat mendasar. Dan diterangkan pula oleh para ulama niat-niat yang baik dalam talabul ilm. Ya. Di antara niat baik tersebut tentunya yakni ibadah karena Allah Azza wa Jalla, ikhlas. Karena talabul ilm diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulnya. Sebagaimana salat diperintahkan, puasa diperintahkan. Maka seseorang ketika menjalankannya, menjalankannya karena Allah. Salat karena Allah, mengharap pahalanya. Puasa karena Allah, mengharap pahalanya ibadah dalam talabul ilm juga karena Allah mengharap pahalanya. Ini ikhlas. Walaupun mungkin seseorang tidak begitu memahami karena keterbatasan kemampuan. Ya. Tapi duduknya dia dalam majelis ilmu dengan niat talabul ilmu melaksanakan perintah Allah, ini adalah ibadah dia sudah mendapatkan keutamaan ibadah. Jangan seorang berputus asa. Saya sudah hadir di majelis ilmu, tapi nggak paham-paham. Sudah ikut pelajaran nahu, nggak paham-paham. Sudah, nggak mau belajar lagi. Ya, sudah ikut pelajaran mustalah, pelajaran mustalah, nggak paham-paham. Sudah percuma saya belajar. Lah, tidak demikian. Ya, siapa tahu suatu saat Allah bukakan untuknya pemahaman. Paling tidaknya duduknya kita dalam majelis ilmu ta'atan lillah. Karena taat kepada Allah ini sudah suatu ibadah. Ini sudah bernilai ibadah. Sebagaimana seseorang melakukan ibadah yang lain dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada niat yang baik dalam talabul ilm adalah raf'ul jahl an nafsihi wa an ummatihi Seorang dalam talabul ilm berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari umatnya. Karena al-jahl kebodohan adalah syai'un mazmum, sesuatu yang tercela. Allah Azza wa Jal mencela kebodohan. Nabi kita Muhammad SAW mencela kebodohan. Bodoh terhadap ilmu agama. Dan bodoh memang sesuatu yang tercela. Ya, Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Kafa bil ilmi syarafan an yad'ahu man laysa min ahli wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa min ahli." Cukup yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah orang yang tidak berilmu saja mengaku-ngaku berilmu dan cukup untuk menunjukkan tercelanya kebodohan orang yang bodoh saja nggak mau dikatakan bodoh ya sungguh benar apa yang dikatakan oleh beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kalau ilmu bukan sesuatu yang mulia maka orang yang nggak berilmu nggak akan ngaku-ngaku sebagai orang berilmu begitu pula kalau kebodohan itu bukan sesuatu yang tercela Orang yang bodoh dia akan ngaku dan merasa senang dengan bodohnya. Tapi nyatanya orang yang bodoh pun nggak mau dikatakan bodoh. Berarti bodoh itu sesuatu yang tercela. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka seperti yang tadi saya katakan bahwa di antara niat baik dalam talabul ilm, kita berniat menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kebodohan dari umat kita itu termasuk niat baik. Kemudian termasuk niat baik dalam talabul ilm adalah untuk menguatkan hujjah kita. Karena kita dalam beragama dilarang taklid. Tidak boleh dalam agama hanya ikut-ikutan. Apa yang dilakukan orang, ya saya ikuti. Mereka ke arah timur saya ikut, ke arah barat saya ikut, utara saya ikut, selatan ikut. Kalau ke neraka, ikut nggak? Hah? Maka dari itu, kita nggak boleh ikut-ikutan. Dalam bab agama, harus berdasarkan ilmu. Maka kita dalam belajar ingin menguatkan hujah kita. Kenapa kita sholat? Ya, karena ada landasannya. Kenapa sholatnya begini? Karena ada landasannya. Kenapa kamu begitu? Setiap bab dari bab-bab agama kita mengikuti dalil, kita mengikuti ilmu, bukan kata orang dan kata orang. Dan ingat ya, pertanyaan di alam kubur ya. Mungkin kita pernah baca hadis itu. Kisah bagaimana ruh yang dibawa malaikat sampai ke alam kubur kemudian ditanya, Mayit ditanya di alam barzah. Kenapa? Eh, apa agamamu? Dia jawab, sami'tu nas yaqulun. Dia katakan la adri, saya enggak tahu. Dia katakan berikutnya sami'tu nas yaqulun, faqultu. Saya dengar orang-orang ngomong, saya ikut. Berarti apa? Taklid. Nah, Karenanya di sini hadis ini menunjukkan berbahaya sekali taklid. Orang yang diazab kubur tersebut ditanya oleh malaikat dan ternyata jawabnya itu. Sami'tu nas yaquluna faqultu. Yaquluna syai'an faqultu. Saya dengar orang-orang ikut uh, mengatakan demikian maka saya ikut-ikutan. Ya. Yeah. Beda halnya dengan yang bisa menjawab di alam kubur. Dia katakan itu kitab Allah. Saya baca kitab Allah. Berarti dia tidak taklid, dia berilmu, dia punya hujah dalam mengamalkan agama. Karenanya ikhwan fillah rahimahumullah, termasuk niat baik dalam talabul ilm adalah untuk menguatkan hujjah kita. Ya, agar kita tidak menjadi orang yang taklid dalam agama. Kemudian termasuk daripada niat baik dalam talabul ilm adalah untuk membantah yang batil membantah pemikiran-pemikiran yang salah pemahaman-pemahaman yang keliru ya ini termasuk niat baik dalam talabul ilm. Kenapa ikhwan fillah rahimakumullah ini sebagai niat baik? Karena ini adalah bagian daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Penyimpangan-penyimpangan dalam bab agama dan juga kesesatan-kesesatan yang disebar di tengah umat merupakan kemungkaran-kemungkaran besar yang harus ada di antara manusia yang berusaha untuk membantah demi terjaganya agama ini dari sesuatu yang bukan darinya demi terjaganya umat ini daripada upaya-upaya yang menjauhkan mereka daripada agama yang benar. Nah, sehingga ketika kita belajar dengan tujuan itu karena Allah Azza wa Jalla ingin membela agama Allah, ini bagian daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar dan ini sesuatu yang mulia. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan tentu kita juga mengetahui bahkan di antara ilmu agama ada yang merupakan uh, kewajiban fardu ain terhadap diri kita di antara ilmu agama ada yang merupakan fardu ain, kewajiban yang wajib atas diri kita tidak bisa kita tinggalkan. Kalau yang seperti ini ya tentu mau tidak mau kita harus melakukannya dengan keikhlasan karena Allah Azza wa Jal dan itu juga ketika kita menuntutnya mencarinya merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana kita melaksanakan ibadah yang lain. Nah, itu beberapa uh, niat baik dalam talabul ilm dan semuanya apa uh, merupakan keutamaan-keutamaan ya masing-masing darinya merupakan sebuah keutamaan yang tiap muslim berusaha untuk mendapatkannya. Dan kemudian di samping niat-niat yang baik tentu dia harus menjauhkan dirinya daripada niat yang buruk. Apa niat buruk? Dalam talabul ilm ya tadi kita telah sebutkan dari hadis Nabi SAW bahwa di antara niat buruk tersebut adalah mengharapkan pujian dan sanjungan orang-orang agar dia disebut seorang qari, pembaca Quran, agar dia disebut seorang alim, seorang yang berilmu dan seterusnya dari sanjungan-sanjungan yang itu berasal dari manusia. Yang kedua, di antara niat buruk adalah ya untuk mendebat para ulama Dan ini juga sesungguhnya tersirat padanya seperti yang pertama, yaitu agar tampak dia sebagai orang yang berilmu, dikatakan orang alim. Ya, namun lebih khusus seperti tersebut dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi melarang yang seperti itu untuk tumari bihi al ulama untuk berdebat dengan para ulama. Begitu pula termasuk niat yang buruk adalah untuk membodoh-bodohi sufaha atau untuk mendebat para sufaha orang-orang yang bodoh orang yang nggak ngerti agama ya ingin dia tundukkan ingin dia kalahkan dengan ilmu agama yang dia miliki termasuk juga dalam niat buruk dalam talabul ilm dia mencari harta duniawi karenanya ya dan Nabi SAW uh, eh, juga telah mengingatkan dalam hadis beliau man ta'allama ilman siapa yang belajar ilmu uh, <clears throat> yakni untuk mendapatkan bagian daripada dunia, dia tidak akan mencium bau surga. Kemudian termasuk daripada niat buruk dalam talabul ilm adalah dia berniat untuk apa? Untuk mempengaruhi orang-orang agar berfanatik dengannya dia ingin membentuk suatu komunitas yang fanatik dengannya. Nah, ada kalanya seorang berniat yang seperti itu. Ya, karena ulama kita dahulu rahimahumullah mereka sangat takut justru dengan yang seperti itu. Banyak dari ulama kita rahimahumullah yang justru tidak ingin dikenal Bahkan ketika berkerumun beberapa orang mengerumuni dia, dia langsung merasa bahwa ini suatu bahaya. Bahaya bagi niatnya. Bahaya bagi keikhlasannya. Sehingga sebagian ulama bahkan rela berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain agar tidak dikenal. Ketika di tempat ini dia dikenal, dia pindah ke tempat lain yang di situ orang-orang belum mengenalinya. Ketika di sana ada orang yang mengenalinya, dia pun pindah lagi. Sampai ada yang seperti itu. Nah, artinya sebaliknya, ketika orang justru saat dikerumuni orang-orang berbangga, ya, atau bahkan ini membentuk suatu komunitas yang fanatik kepada dia, ini jelas suatu hal yang tercela. Ini sangat berbahaya bagi keikhlasan dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Bahkan Seseorang pernah bertanya kepada ulama yang lain. Nah, begitulah para ulama, mereka saling uh, menyampaikan kepada yang lain dan ingin mendapatkan bimbingan dari yang lain. Datang seseorang kepada seorang ulama dan mengatakan, "Kenapa saya ketika duduk di suatu majelis dan majelisnya banyak, orangnya merasa ada semacam bangga dengan itu. Tapi ketika majelis itu sepi, kok saya merasa sedih dengan itu. Apa ini sebenarnya? Dia katakan kamu tinggalkan majelis itu. ya. Artinya bahwa terkadang setan ya mempengaruhi seorang alim sehingga dia dalam menyampaikan ilmu Bukan lagi karena Allah Azza wa Jalla, tapi karena pengikut. Ya, karena ya ketika pengikut itu sepi, dia merasa gelisah karena pengikut. Ya. Kalau sedihnya karena kenapa orang-orang tidak mau belajar ilmu agama, sedih karena itu pada tempatnya. Tapi kalau sedihnya karena pengikut, ini yang menjadi masalah. Nah, ini hal yang sangat tipis ya ini hal yang sangat lembut. Ya. Tidaklah seseorang mendapat uh, kecuali bila dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, karenanya ulama kita rahimahullah sangat berhati-hati dengan bab ini, maka jangan sampai seorang dalam talabul ilm uh, berniat dengan niat-niat buruk yaitu demi memperoleh pengikut yang banyak. Jangan sampai. <clears throat> ya. Ikhwan fillah Rahmatullah <clears throat> Selanjutnya Setelah keikhlasan Termasuk hal yang akan mendukung kita dalam Keistiqomahan Dalam perbedaan eh, Atau sebelum itu Bahwa seorang yang ikhlas Dia akan tahan dengan berbagai ujian. Ya. Dia akan tahan dengan berbagai ujian karena talabul ilm menuntut ilmu agama akan mendapatkan banyak rintangan. Kalau keikhlasan ini hilang, ibarat ya kendaraan yang kehilangan mesin yang membangkitkan geraknya Ulama kita rahimahullah coba kita ingat kembali bagaimana mereka dalam talabul ilm. Mereka dalam talabul ilm bukan seperti seorang raja yang tinggal di istana. Tapi mereka dalam talabul ilm ya mereka mesti mengarungi gurun Sahara yang panas. Mereka mesti hidup dalam kesengsaraan harta mereka untuk itu. Sama dikatakan oleh ulama, al hadis ablas. Orang yang belajar ilmu hadis akan kehabisan uang. Untuk belajar, untuk beli buku, untuk berjalan ke sana kemari butuh biaya. Ya, pengorbanan. Dulu ulama kita betul-betul berkorban. Hidup mereka kadang mereka mesti tidur di atas uh, tanah. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anak paman Rasulullah orang yang semulia itu ya rela tidur di atas tanah demi mendapatkan ilmu, menunggu sahabat Nabi yang lain yang berilmu untuk nanti ketika keluar rumah dia akan segera sambut dan belajar darinya. Ibnu Abbas. Ya. Perjalanan-perjalanan jauh yang kalau kita hitung di zaman sekarang adalah perjalanan yang antar negara. Dari Irak sampai ke Yaman. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah berjalan kaki. Yang kalau dihitung bisa 3000 km lebih. Ya bukan 1000 km, 3000 lebih kilometer. Berjalan kaki. Setelah itu kata beliau saya nggak hitung lagi. Nah, jadi seorang yang belajar ilmu agama akan mendapat banyak rintangan. Ini perjuangan yang harus ada rintangan. Maka tidak ada sesuatu yang lebih bisa mengokohkan dia daripada keikhlasan. Tentu taufik dari Allah Azza wa Jalla itu semua. Ya. Kalau orang kehilangan keikhlasan, mungkin dia akan manja dalam talabul ilm. Ya. Ibarat tadi inginnya seperti raja di istana. Padahal ulama nggak seperti itu. Ya. Ala kulihal, <clears throat> eh, ikhlas suatu yang luar biasa ya dan ini harus menjadi landasan utama dalam kehidupan kita kemudian ikhwan fillah rahimakumullah berikutnya di antara hal yang akan mendukung kita untuk tetap istiqamah dalam talabul ilm adalah yushir bihajatihi ilal ilm. Dia harus merasa, yaitu sangat membutuhkan ilmu. Perasaan ini harus ada di dalam diri kita. Kalau kita ingin istiqamah dalam talabul ilm. Tapi kalau kita tidak merasa membutuhkan ilmu agama, ya mana mungkin kita akan istiqamah dalam talabul ilm. Ya. Karenanya uh, eh, kita harus menyadari bahwa kita seperti dikatakan Imam Ahmad yang tadi saya sebutkan terhadap ilmu lebih membutuhkan daripada kita terhadap makan dan minum kita. Kita mau sholat dari mulai takbir atau bahkan niat sampai salam membutuhkan ilmu. Begitu pula ibadah yang lain. Kita dalam berkeluarga membutuhkan ilmu. Kita dalam berdagang membutuhkan ilmu. Kita dalam bermuamalah interaksi sosial dengan masyarakat juga membutuhkan ilmu agama. Nah, sadari agama menjadi pembimbing kita, landasan hidup kita dalam kehidupan kita selama kita di dunia ini. Kalau kita menyadari hal itu, insya Allah akan muncul kemauan dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Yeah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah juga berikutnya termasuk yang akan mendukung keistiqomahan kita adalah juga merasa bagaimana butuhnya umat ini kepada ilmu agama. Bukan hanya kita, umat Mungkin dengan kita melihat, kalau kita sebagai orang yang baik, insya Allah kita juga ingin orang lain baik. Dan nggak akan rela orang lain tidak baik. Maka ketika kita melihat masyarakat, kenapa kok mereka seperti ini? Ya bid'ahnya banyak banget sekali. Syiriknya oh, luar biasa. Walaupun sudah modern, tapi tetap saja syirik dulu dan sekarang sama saja ya alatnya saja yang berbeda, teknologinya yang berbeda. Tapi syiriknya sama saja. Dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang. Nah, maksiatnya juga sama saja. Beda alat-alatnya saja. Teknologinya saja. Maksiatnya dari dulu sampai sekarang yaitu itu. Tapi dengan kecanggihan teknologi juga semakin marah maksiat. Nah, seorang muslim akan terpanggil dengan ini semuanya. Bagaimana bisa memperbaiki umat? Ya, bagaimana bisa mengembalikan umat kepada jalan yang benar? Dulu Nabi SAW sebelum jadi Nabi, kenapa beliau merenung seperti itu di gua Ya, tahannas fi ghairi Hira ya berdiam beribadah di gua Hira berhari-hari pulang ambil bekal kembali lagi kenapa seperti itu Nabi Nabi gelisah dengan kondisi masyarakat yang seperti itu masyarakat jahiliyah beliau mengetahui walaupun belum jadi nabi ini adalah kemungkaran-kemungkaran yang tidak sepantasnya terjadi Akhirnya beliau beribadah di Gua Hira sampai Allah berikan kepadanya wahyu. Nah, begitulah perasaan seorang muslim ketika melihat masyarakatnya, masyarakat seperti ini banyak sekali kerusakan. Nah, dengan itu mestinya muncul dalam dirinya upaya untuk memperbaiki dengan ilmu. Nah, Bagaimana caranya? Ya kita belajar. Dengan kita belajar, kita dapat ilmu, kita bisa menyampaikan. Dan kita akan mendapatkan keutamaan menyampaikan ilmu. Mandalla ala khair lahu mithlu ajri ba'ilih. Orang yang menunjukkan pada suatu kebaikan akan dapat pahala seperti yang melakukan kebaikan itu. Satu dua orang dapat hidayah kita ikut dapat pahalanya. Manja ilahudan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, dia akan dapat pahala. Ketika dia mengajak kepada petunjuk tersebut, wa ajru man amila bihi dan dia juga akan dapat pahala orang yang ikut mengamalkan yang diajarkan tanpa dia mengurangi pahala mereka maka semakin banyak yang ikut semakin banyak pahalanya. Nah, tidakkah kita tergugah dengan itu untuk memperoleh keutamaan? Melihat masyarakat yang seperti ini. Ya, Nabi katakan la an Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kamu beri kepada seseorang suatu petunjuk. Kamu menjadi sebab dia dapat hidayah khairun laka min humrin na'am. Lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya. Artinya lebih baik daripada harta yang semahal apapun. Unta merah. Ya, harta yang mahal, harta yang sangat bernilai. Ya. Jadi <clears throat> keutamaan menjadi sebab hidayahnya seseorang ini keutamaan yang tidak bisa dinilai dengan harta duniawi. Nah, kalau itu satu orang bagaimana dengan yang lain? Dua orang, tiga orang dan seterusnya. Maka ya ini juga menjadi peluang bagi kita untuk memperoleh kebaikan dan tidak ada jalannya kecuali dengan kita belajar. Dengan kita kalau berilmu. Kemudian Ikhwan Fidin Rahimahumullah juga termasuk hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan talabul ilm yang kita jalani agar terus berkesinambungan adalah kita membaca sirah para ulama membaca sejarah para ulama rahimahumullah dengan uh, membaca sejarah para ulama rahimahumullah maka kita akan mendapatkan di sana banyak sekali uh, faedah ya keteladanan dari para ulama kita rahimahumullah Ikhwan Kijun Rahimahumullah Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah rahimahullah menerangkan bagaimana para uh, ilm orang-orang yang rindu dan sangat rindu kepada ilmu. Nah, ini Ibnu Qayyim melihat siapa? Para ulama dulu. Beliau membaca tentunya dan beliau mengambil manfaat dari apa yang beliau baca sejarah para ulama. Dan beliau katakan tentang para ulama tersebut wa amma ishtaqul ilm fa fa'azamu syaghafan bihi wa ishqan lahu min kulli 'ashiqin bi bima'syufihi Adapun para isyaqul ilm para perindu ilmu orang-orang yang sangat rindu kepada ilmu maka kerinduan mereka terhadap ilmu kerinduan mereka terhadap ilmu lebih daripada kerinduan setiap orang yang rindu kepada orang yang dia rindukan. Ya. Melebihi yang lain. Luar biasa dan memang betul-betul luar biasa. Para ulama rahimahumullah terhadap ilmu ketika mendapatkan kenikmatan tolabul ilm luar biasa. Uh, contoh misalnya, mungkin ulama-ulama kita yang dekat ya, kalau ulama-ulama yang jauh di masa itu, ya jelas ya, suatu hal yang kita lihat begitu nyata. Tapi sekarang dalam kehidupan kita biar tampak lebih nyata. Anggap para ulama E, misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz dan lain-lain dari para ulama. Ya. Bagaimana hidup mereka dengan ilmu? Mereka sampai akhir hayat terus bergelut dengan ilmu. Waktu-waktu mereka tidak rela terpotong untuk sesuatu yang kurang manfaat. Dikatakan dalam sirah Syekh bin Baz rahimahullah di antaranya sampai ketika di mobil saja padahal Syekh bin Baz orang yang buta. Artinya kalau kita bandingkan dengan kita yang tidak buta, mestinya kita lebih bersemangat, ya kan? Mungkin ketika buta orang mengatakan, wah saya sudah tidak pantas, ya gimana saya mau baca, ya kesulitan. Tapi seperti beliau, kenapa bisa jadi orang alim seperti itu padahal beliau buta? Melebihi orang-orang yang tidak buta ilmunya. Karena semangat ini yang dikatakan seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, kerinduan mereka kepada ilmu melebihi kerinduan setiap orang yang rindu kepada apa yang dia rindukan. Ya. Yeah. Nggak pernah lepas dari kita, Dimanapun, sampai di mobil, ya ditemani yang lain dia minta tolong bacakan kitab jadi di mobil sambil belajar beliau mendengar karena beliau nggak bisa baca bacakan ya yeah. majelis-majelis beliau <clears throat> juga senantiasa mungkin majelis talabul ilm senantiasa bergelut dengan ilmu talabul ilmu mencari ilmu atau menyelesaikan masalah di antara manusia atau fatwa ya sekian telepon dia siap mengangkatnya untuk menerima keluhan masyarakat ya <clears throat> luar biasa Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah seperti yang diceritakan dalam sejarah beliau. Terkadang beliau ketika belajar membaca buku ya sampai berjam-jam berdiri di tangga. Beliau sering masuk ke Maktabah Zahiriyah di Damaskus karena apa beliau bukan orang yang mampu ketika itu sehingga nggak punya buku-buku kecuali ya sedikit bahkan pertama kali beliau dalam talabul ilm beliau mendapatkan buku di pasar Al-Mughni an Hamdil Asfar karya Al-Iraqi kalau tidak salah buku itu beliau sewa ya rasanya aneh ya menyewa buku Beliau nggak bisa beli, tapi beliau sewa saja. Sampai di rumah apa yang beliau lakukan? Beliau salim. Buku yang sekarang tercetak tiga jilid besar-besar. Ya, beliau salim. Satu demi satu hadis yang ada di situ dan tahrijnya. Luar biasa semangatnya. Nah, karena kondisi beliau di mana tentunya tadi buku-buku tidak beliau miliki, beliau pun sering ke Maktabah Zahiriyah di Damaskus, perpustakaan Zahiriyah. Yang ternyata perpustakaan itu perpustakaan tua, banyak buku-buku tua yang sudah kurang terawat. Seolah buku itu baru hidup kembali, baru dibuka ketika ada Syekh Al-Bani rahimahullah. Dan satu hal yang sangat unik, ya, dengan beliau membaca buku-buku itu dan menulisnya sampai tersusunlah sebuah katalog buku perpustakaan Bohiria. Yang artinya sebelumnya petugas perpustakaan pun nggak bisa membuat. Dan terbuat oleh Syahalbani bukan khusus membuat katalog, tapi karena membaca, menulis katalog yang cukup tebal ya barangkali mungkin 500 halaman atau lebih katalog buku judul buku penulisnya ya kalau bukan karena kecintaan kepada ilmu mana bisa terwujud seperti ini dan seperti yang tadi saya katakan saat beliau membaca di perpustakaan itu di tempat yang tinggi harus pakai tangga tanpa seolah-olah tanpa tersadari bahwa beliau sudah sekian jam berdiri di tangga itu dan membaca buku-buku tua tersebut. Ya, luar biasa. Hubbul ilm, al-ishq, kerinduan kepada ilmu yang betul-betul melebihi kerinduan seseorang yang rindu kepada apa yang dia rindukan. Ya. Sampai akhirnya beliau dibukakan tempat khusus karena beliau pulangnya selalu paling akhir Pegawai-pegawai perpustakaan sudah pulang duluan, beliau yang paling akhir. Akhirnya dibuatkan tempat khusus untuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan masih banyak kisah terkait dengan ilmu dari kehidupan beliau rahimahullah. Nah, ini seperti kata Muqayyim rahimahullah ya. Wa amma usyaqul ilm fa'azamu syarafan bihi wa 'ishqan lahu min kulli asyikin bi wa katsirun minhum la yashghaluhu anhu ajmalu suratin minal adapun para perindu ilmu agama maka kerinduan mereka lebih daripada kerinduan orang yang dirindu terhadap yang dirindukannya wa katsirun minhum dan banyak dari mereka la yashghaluhu anhu ajmalu suratin minal bashar tidak ada yang tersibukkan pikirannya dengan penampilan-penampilan yang indah dari manusia. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ibnul Jauzi rahimahullah taala juga menggambarkan bagaimana semangat ulama-ulama terdahulu rahimahumullah dalam bidang ilmu dan Ibnul Jauzi salah satu dari mereka yang luar biasa dalam talabul ilmu dan dalam bidang ilmu karya beliau banyak. Kanat himamul qudama min ulama aliyah tadullu 'alaiha tasanifuhum allati hiya zubdatu a'marihim. Dulu para pendahulu rahimahumullah semangat mereka dalam talabul ilm aliyah sangat tinggi. Tadullu 'alaiha tasanifuhum yang menunjukkan semangat tinggi tersebut adalah karya-karya mereka. Allati hiya zubdatu a'marihim yang itu adalah intisari daripada umur mereka. Ya. Nah, coba kita ingat sejenak. Ya, kata beliau bahwa yang menunjukkan semangat mereka dalam ilmu adalah karya mereka. Ya. Pikirkan sejenak Ambil salah satu contoh dari para ulama kita rahimahumullah. Anggap tadi Ibnu Qayyim itu sendiri. Nggak jauh ya dari yang kita sebut Ibnu Qayyim rahimahullah. Berapa kitab karya beliau? Ambil salah satu darinya. Zadul Ma'ad fi Haji Khairil Ibad. Kitab Zadul Ma'ad karya beliau yang kurang lebih 5 atau 6 jilid ya dengan daftar isinya kitab ini ya beliau menulis yang namanya menulis berbeda dengan membaca lebih berat mana menulis dengan membaca tentu jawabnya lebih berat menulis ya karena menulis perlu bahan pengumpulan bahan penyaringan kemudian penuangan dalam tulisan itu beliau tulis kemudian sekarang kita Sudahkah kita membaca kitab itu? Beliau menulis, kita membaca. Ternyata mungkin beberapa lembar yang kita pilih-pilih yang kita baca. Ya. Kita membaca saja belum. Dan ini baru satu. Barangkali kita membaca membutuhkan sekian lama. Apalagi yang belum tahu bahasa Arab, tambah lama lagi. Yang tahu bahasa Arab pun atau bahkan orang Arab pun yang membaca memerlukan waktu yang cukup lama untuk membaca sekian jilid. Tapi beliau sekali lagi bukan membaca, beliau menulis. Ini baru satu dari karya beliau. Bagaimana dengan karya-karya yang lain bila dikumpulkan sekian banyak karya beliau? I'lamul Muwaffi'in, Hidayatul Hayara, istimewa Juyush al-Islamiyah, kitab-kitab yang tebal-tebal berjilid-jilid beliau tulis. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah punya karya-karya yang cukup banyak dan karya-karya yang juga cukup sulit karena kebanyakan bab riwayat ya atar menulis <clears throat> sejarah-sejarah para ulama rahimahumullah. Siar A'lamin Nubala yang cukup terkenal nama itu. Ya, berapa jilid kitab itu? 25 jilid. Ya. 25 jilid. Kapan kita membacanya? Beliau tidak membaca, beliau menulis. Kita membaca saja baru beberapa lembar darinya. Ini baru satu dari karya beliau. Ya, belum lagi yang lebih besar daripada itu tarikhul Islam, lebih besar lagi daripada siar alam mubala Belum lagi kitab-kitab yang lain, Mizanul Iqidal. Kitab-kitab berjilid-jilid karya Az-Zahabi rahimahullah. Seolah-olah kalau kita pikir umur beliau dengan karyanya sepertinya panjang karyanya daripada umurnya. Tapi itulah keberkahan ilmu dan amal para ulama kita, umur mereka. Sehingga dengan umur-umur yang layaknya kita, umur mereka jangan dianggap seperti umur Nabi Nuh. Ya, umur mereka umur umat ini 50, 60, 70. Tapi karya mereka luar biasa. Allah berkahi. Ya, ilmu mereka, umur mereka. Nah, kita yang seumur dengan mereka dalam arti umur umat ini ya, kita membaca saja belum. Nah, dan begitu pula ulama yang lain. Ikhwan Fidin Rahimakumullah dan jangan dianggap ini uh, apa cerita umat terdahulu ya ini suatu hal yang tidak mungkin bagi kita dan seterusnya kembali kepada si Albani rahimahullah untuk kita menyadari tentang bagaimana cinta kepada ilmu Beliau dengan umur yang 80 sekian, wafat pada umur 80 sekian. Karya beliau luar biasa. Dan bukan karya-karya mudah. Silsilah Al-Hadith al fahihah misalnya. Satu dari karya beliau. Silsilah Al-Hadith al fahihah itu adalah uh, apa hasil penelitian terhadap hadis. Beliau kumpulkan hadis-hadis yang sahih yang melalui apa proses penelitian beliau sendiri. Bukan seperti oh hadis Sahih Bukhari sudah selesai sahih, kemudian diambil tidak. Tapi sebuah hadis yang perlu penelitian beliau, tahrij. Kemudian beliau kumpulkan satu demi satu. Ya. Beliau kumpulkan satu demi satu ya dengan tahrijnya. Padahal satu hadis kalau dipelajari kadang membutuhkan waktu yang lama berhari-hari kadang ya nah untuk silsilah al hadis al sahihah itu berapa jilid uh, saya kurang ingat berapa sembilan jilid kalau nggak salah sembilan jilid yang beliau kumpulkan per jilidnya 500 hadis berarti berapa ya kalau 8 kali 500 berarti 4.500 hadis. Terbayang oleh kita mentakhrij 4.500 hadis. mentahrik bukan menukil dan menulis, tidak. Tapi mempelajari kesalahannya dan berat sekali. Kalau sebagai seorang santri mencoba mentahrik satu hadis, ya jelas sehari kalau seperti yang beliau lakukan nggak akan selesai dan lebih daripada itu sangat berat. Ini baru satu kitab silsilah hadis sahih 4500 anggap seperti itu. Dia beliau juga punya silsilah al hadis abu Sama caranya dalam tulisan hanya saja ini khusus yang baik. Kumpulan hadis baik yang beliau pelajari beliau ketahui kebaikannya melalui kajian ilmu hadis. Ya. Ini juga beliau kumpulkan satu demi satu, ya, kurang lebih juga mungkin delapan atau sembilan jilid, saya agak lupa nih, cek lagi. Juga kali 500. Ya, anggap tadi 4000, ya kan? Ya. 4000 plus ribu sudah 8000 atau 8500 kebayang oleh kita bagaimana mempelajari ribu bukan ratus bukan puluh tapi ribu delapan ribu lebih ini baru dua karya beliau ya kutubus sita apa kutubus sita Bukhari Muslim Termili, Nasai Abu Daud Ibn Majah masing-masing dari kutubus sita beliau kerja di situ Al Bukhari beliau bikin mukhtasar ringkasan Sahih Bukhari. Jadi, ya. Dan ringkasan beliau bukan sekedar menghilangkan sanatnya, tapi beliau menggabungkan hadis yang dipisah-pisah oleh Bukhari, beliau gabungkan jadi satu. Satu runtutan. Muslim, beliau juga punya kerja di situ. Menjadi muhtasar sahih Muslim. Tapi Allah kitab ini hilang. Yang kehilangan bukan hanya beliau, umat ini juga kehilangan karya beliau yang luar biasa. Allah hilang. Abu Dawud ya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Masing-masing dari kitab itu beliau juga kerja di situ mentahriknya dan memilah mana yang sahih, mana yang baik. Sehingga terpilah ini sahih Sunan Abi Dawud, yang ini baik Sunan Abi Dawud. Nanti Tirmidzi, ini Sahih Sunan Tirmidzi, sebelahnya Sahih Sunan Tirmidzi. Ibnu Majah juga Sahih Sunan Ibnu Majah atau Nasai, kemudian Sahih Nasai dan Ibnu Majah juga begitu. Empat kitab atau enam kitab tadi yang empat yang memilah antara sahih dan Sahih. Ya. Berapa hadis itu? Masing-masing kitab itu kalau dirata-rata kurang lebih masing-masing kitab juga empat ribuan hadis. Ya tentunya nggak persis ya bisa dilihat nomornya tapi kurang lebih masing-masing kitabnya empat ribu hadis. Ya artinya ya tinggal dikalikan. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah itu empat kali empat berapa? 16 ribu. Ya, walaupun sebagian mungkin terulang, tapi tetap kitab yang berbeda. perlu pelajari sendiri. Ikhwan Fidin Rahimakumullah, sepertinya kalau dipikir sejenak, Tidak terbayang. Umur beliau dengan hasil karya beliau. Dan sekali lagi, kita baca saja belum. Kita baca saja belum. Beliau menulis dengan luar biasa. Nah, inilah ya ketika Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada seseorang cinta kepada ilmu Ya, dia nggak rela waktunya hilang tanpa ilmu. Dia nggak rela uh, kecintaannya terkalahkan oleh sesuatu yang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, <clears throat> maka itu menjadi suatu kebaikan yang sangat besar. Nah, kita cerita seperti ini bukan cerita dulu, ini cerita di zaman kita. Ikhwan rahimakumullah. Jadi dengan demikian ya kita di mana, mereka di mana. Ya. Kita di mana, mereka di mana. Namun janganlah ini menjadikan yakni uh, eh, keputusasaan. Tentu cerita seperti ini justru agar kita punya semangat ya untuk meniru jejak mereka, punya perhatian kepada ilmu agama, tidak meremehkan ilmu agama, ya, dan kita ternyata masih sangat-sangat jauh daripada uh, bila dibandingkan dengan para ulama kita rahimahumullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. <clears throat> Mungkin sebagai penutup sesi ini kita uh, <clears throat> mengambil pelajaran sedikit dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini juga kisah yang Allah kisahkan dan termuat padanya faedah-faedah terkait dengan talabul ilm. Ya. Apa sebab musababnya sampai Nabi Musa alaihissalam mencari Nabi Khidir? Karena ketika itu Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh seseorang, apakah engkau mengetahui ada seseorang yang lebih berilmu daripada engkau? Beliau mengatakan tidak. Nah, tentunya beliau pun menjawab bukan karena kesombongan. Ya. Tapi sebagai suatu pemberitaan sebatas ilmu yang beliau ketahui karena ada pertanyaan seperti itu. Sebagaimana Nabi dulu mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamati wala fakhr. Aku adalah pimpinan anak Adam di hari kiamat dan bukan untuk kebanggaan. Ya, bang berbangga diri, bukan. Nabi Musa beliau seorang nabi termasuk ulul azmi. Beliau sebagai pimpinan umat di saat itu. Sehingga ya sebatas pengetahuan beliau di kalangan hamba-hamba Allah yang paling berilmu ya beliau. Namun ternyata dengan jawaban ini pun dia beliau eh, alaihissalam seolah mendapat teguran dari Allah azza wajal dan ingin ditunjukkan kepada beliau bahwa di sana ada yang lebih berilmu. Siapa dia? Nah, disebutkan ciri-cirinya dan ternyata dia adalah Khidir. Maka pergilah beliau mencari Khidir seperti dalam kisah yang Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi. Pergi pinggir lautan sampai ketemu dan akhirnya terjadilah uh, suatu perjalanan ya di mana Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Disebutkan dalam kisah tersebut bahwa seorang berkata, "Hal ta'lamu ahadan a'lama minka?" Apakah engkau tahu wahai Musa? Seseorang lebih tahu darimu? Qala Musa, "La." Nabi Musa menjawab, "Tidak." Fa'auha Allahu ila Musa bala. Maka Allah mewahyukan kepada Musa, iya justru ada. Abdana Khadir atau Khidir, yaitu hambaku Khidir. Maka Musa kemudian mencari. Fasa'ala Musa as-sabila ilaih. Maka Nabi Musa bertanya, jalan untuk menemui Khidir. Nah, dalam perjalanan tersebut ternyata banyak faedah yang kita petik. Dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma "Lau kana ahad yaktafi min al-ilm laktafa minhu Musa." Seandainya ada seseorang yang boleh merasa cukup dengan ilmu, tentu Nabi Musa yang paling berhak untuk merasa cukup dengan ilmu. Bagaimana tidak? Seperti yang tadi saya katakan. Beliau adalah ulul azmi min rusul. Bukan rasul biasa, tapi termasuk rasul pilihan ulul azmi. Ya. Namun demikian, dalam kisah tadi, beliau minta kepada Allah petunjuk bagaimana saya bisa menemui Khidir. Jalan, berjalan kaki. Nabi yang mulia demi mendapatkan ilmu berjalan kaki berdua ya berbekal dengan ya perbekalan apa adanya sampai akhirnya bertemu Khidir Nah, Ibn Abbas mengatakan seandainya seseorang boleh merasa cukup dengan ilmu, tentunya Nabi Musa yang lebih berhak untuk merasa cukup. Nah, kalau beliau saja tidak merasa cukup dan ingin menambah ilmu, ketika dengar di sana ada orang yang lebih ilmu, bagaimana dengan kita? Nah, ini semangat. Ini jalan para nabi. Pergi, kalau boleh ilmu, mencari ilmu. Jalan para nabi jalan Nabi Musa dan juga para nabi yang lain. Dikatakan pula oleh Al-Qurtubi rahimahullah eh, atau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Musa alaihissalam lam yamna'hu bulughuhu min as-siyadati al-mahall al-a'la min talab al-ilm wa ruqub al-bahr li ajlihi Nabi Musa tidak terhalangi oleh keadaan beliau yang telah mencapai kepemimpinan tertinggi di Bani Israel beliaulah Nabi Bani Israel ulul azmi beliau telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi bahkan beliau dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla wa kana indallahi wajiha Allah memuji Nabi Musa dalam ayatnya wa kana indallahi wajiha Musa di sisi Allah sebagai orang yang punya kedudukan. Kata Ibnu Hajar Allah, kedudukan Nabi Musa yang seperti itu tidak menghalangi beliau untuk min talabil ilm, untuk talabul ilmi. Ya, lalu bagaimana dengan kita? Kita apapun kedudukan kita. Apakah kita akan lebih tinggi dari Nabi Musa? Ya, kita dengan pangkat kita, kita mungkin dengan harta kita, kita dengan ketokohan kita misalnya. Apakah kita akan lebih tinggi dari Musa? Tentu tidak sama sekali. Nah, namun demikian Musa alaihissalam kedudukannya tidak menghalanginya untuk pergi berjalan kaki kalau boleh ilm. Warukubil bahar diajli mengarungi lautan demi mencari ilmu. Mencari orang yang disebut tadi Khidir mana dia? saya mau belajar darinya. Ya. Al-Qurtubi rahimahullah juga kemudian mengambil beberapa faedah dari kisah tersebut wa fihi min al -fiqh. dari kisah tersebut diambil di antara pelajarannya adalah rihlatul alim fi talabil fi talabil izdiyat min al-ilm perginya seorang alim ya untuk mencari tambahan ilmu. Perhatikan kata-kata Al-Qurtubi, Rehlatu al-alim, perginya seorang alim. Artinya walaupun dia sudah alim, ya, masih dianjurkan untuk pergi mencari tambahan ilmu. Bagaimana yang belum alim, yang masih talibul ilm, penuntut ilmu? Bagaimana yang masih di bawahnya lagi? Ya, baru mau belajar ilmu. Ya, tentu lebih dianjurkan lagi untuk mau rehlah. Mau melakukan perjalanan demi mencari ilmu. Kalau Musa yang bukan lagi alim, ya, tapi dia seorang nabi, masih dianjurkan untuk rehlah melakukan perjalanan demi tolabul ilmu. واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعد وعدت aftaruhum dan diambil pula kesimpulan di sana memanfaatkan pertemuan dengan orang-orang yang punya keutamaan dan para ulama wa in ba'udat aftaruhum walaupun tempat-tempat mereka itu jauh ya wa zalika kana da'bus salafus salih dan itulah dahulu kebiasaan as-salafus salih. Ya, ini kebiasaan dan uh, sunnahnya mereka. Pergi untuk berjumpa dengan seorang yang berilmu yang lain untuk tukar uh, pikiran ya, mengambil manfaat satu sama lain. وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح فرسخت في العلوم لهم أقدام وصح لهم من الذكر والأجر أفضل الأقسام Maka dengan itu akhirnya mereka yang melakukan perjalanan jauh demi ilmu sampai kepada tingkatan yang tinggi. Dengan itu mereka mendapat upaya yang sukses sehingga ilmu mereka menjadi kokoh dan mendapat pahala sebaik-baiknya. Ya. Kurang lebih begitu mana ucapan Al-Qurtubi rahimahullah dalam e, <clears throat> menjelaskan ayat ini atau kisah Nabi Musa dengan Khidir. Allah alam bisawab. Uh, eh, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga itu menjadi penyemangat bagi kita untuk terus berusaha dalam mencari ilmu agama dan istiqomah di atasnya. Sementara sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, Subhanallah ilaha illa anta, astaghfiruka